Eh, banyak eh, manusia masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Eh, di hadis yang pertama kita sudah menjelaskan jadi kita murojaah atau kita ulang ya secara singkat. Hadis yang pertama yaitu dari sahabat Abdullah bin Asy-Syikhir bahwa beliau berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal minal buka'." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kata sahabat Abdullah bin Ashikhir shikhir radhiyallahu anhu, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat dan terdengar di rongga beliau ya aziz ke azizil mirjal minal buka suara mendidih atau suara desisan atau mendidih seperti mendidihnya kuali karena disebabkan tangisan ya. Jadi ketika ada kuali ya yang terbuat dari perak, ya, kemudian dia dipanaskan di api, maka dia akan menimbulkan suara. Nah, seperti itulah eh, tangisan Rasulullah SAW terdengar suara ketika beliau lagi sholat ya, ketika lagi beliau sholat Dan tangisan ini adalah tangisan kekhusyuan. Tidak mungkin seseorang itu bisa menangis karena Allah di dalam sholat kecuali didasari dengan khusyuk yang sangat dalam khusyuk yang sangat tinggi dan juga tangisan karena rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa sangat dianjurkan bagi orang yang salat untuk khusyuk, untuk menghadirkan kekhusyukan di dalam hatinya, untuk menghadirkan kerinduan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia beribadah, terlebih adalah salat. Syukur-syukur dia misalnya bisa saking khusyuknya dia bisa menangis karena Allah di dalam sholatnya. ya. Maka ini adalah sesuatu yang sangat kita harapkan sebagai seorang muslim. Kita menangis dalam ibadah kita. Kita menangis membaca Al-Qur'anul Karim. Kita menangis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menangis di dalam sholat kita. Maka ini adalah tangisan yang sangat dianjurkan yaitu menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang bisa membuat kita menangis karena Allah yaitu dengan melembutkan hati kita. Dengan melembutkan hati kita. Di antaranya adalah dengan menuntut ilmu agama. Kita menuntut ilmu agama, mencari ilmu agama, kita mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian kita amalkan ilmu yang kita dapatkan sehingga menjadi bermanfaat dan berbarokah Ketika kita semakin mengenal Allah, maka kita semakin khusyuk dalam ibadah kita. Semakin menghadirkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk menangis di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yaitu kata beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, qala li Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata kepadaku, Ikro alaiya, bacakan Al-Qur'an untukku. Ini perintah Rasul kepada Abdullah bin Mas'ud agar Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Qur'an sehingga didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, lalu saya mengatakan, "Ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil." Saya, wahai Rasulullah, aku membacakan Al-Qur'an untukmu, sedangkan Al-Qur'an diturunkan kepadamu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Faqara'tu suratan nisa. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya eh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku menyukai aku mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendengarkan Al-Qur'an dari para sahabatnya dan juga dari malaikat Jib Jibril. Kata Abdullah bin Mas'ud, lalu saya membaca surah An-Nisa. Di sini menyebutkan boleh kita menyebutkan surah An-Nisa tanpa perlu menyebutkan saya membaca surah yang di dalamnya ada cerita tentang para perempuan. Kan An-Nisa artinya adalah para perempuan. Maka tidak perlu kita menyebutkan dengan eh, panjang demikian. Cukup sebagaimana yang Abdullah bin Mas'ud katakan Lalu saya membaca surah An-Nisa. Sampai saya kepada ayat waji'na bika ala haula isyahida. Qala faraitu ainai Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tahmilan. Ketika beliau membaca surah An-Nisa di hadapan Rasulullah dan Rasulullah mendengarkan sampai kepada ayat waji'na bika ala haula isyahida. Dan kami mendatangkan dan kami mendatangkanmu kepada mereka sebagai saksi. Maksudnya apa? Di hari kiamat nanti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang kepada umatnya untuk menjadi saksi terhadap amalan yang dikerjakan oleh umatnya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sebagian umatnya beramal soleh ya. dia beramal soleh bertakwa kepada Allah maka Rasulullah akan bersaksi bahwa umat ini dia bertakwa kepada Allah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa bertaubat dan seterusnya namun sebaliknya ketika ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat maksiat kepada Allah suka melakukan dosa besar melakukan kebid'ahan wal billah misalnya dia melakukan kesyirikan Tentu Rasulullah juga akan bersaksi di hari kiamat. Sehingga kesaksian Rasul membuat mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengingat perkara ini bahwa Rasulullah akan bersaksi terhadap umatnya entah amalan yang baik atau amalan yang buruk, ketika amalan buruk oleh yang dikerjakan oleh umatnya, kemudian Rasulullah bersaksi di hadapan Allah bahwa umatnya begini-begini, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah apa? kasihan kepada umatnya karena sayang kepada umatnya lalu Rasulullah menangis karena beliau bakalan menjadi saksi terhadap umatnya ketika amalan umatnya buruk ya kesyirikan, kebid'ahan, dosa-dosa besar, maka Rasulullah akan bersaksi untuk mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesaksian Rasulullah membuat mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersedih. Maka Rasulullah kasihan kepada um, umatnya sehingga apa? Kata Abdullah bin Mas'ud lalu saya melihat kedua mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercucuran air mata karena beliau nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala semua keburukan yang dilakukan oleh umatnya sehingga mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian ini masih murajaah hadis yang ke hadis yang selanjutnya ya oh ini kita hadis yang hadis yang baru ya Eh, hadis nomor 324 hadis ketiga dari bab ini hadis nomor 324 kita baca qala al-imam at-tirmidzi haddatsana qutaibah qala haddatsana jarir an ata ibn Sa'id an abihi an abdullah ibn amrin radhiyallahu anhumah qala in kasafati syamsu yauman ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta lam yakada yarka' thumma raka' falam yakada yarfa'u ra'sahu thumma rafa'a ra'sahu ra'sahu falam yakad an yasjud thumma sajada falam yakad an yarfa'a ra'sah thumma rafa'a ra'sah falam yakad an yasjud thumma sajada فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تؤذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تؤذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك فلما صلى ركعتين فلما صلى ركعتين إن انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر qamara ayatani من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفا fa إلى ذكر الله تعالى berkata Imam Tirmidhi menceritakan kepada kami Qutaybah bin Sa'id Al-Baghlani beliau berkata menceritakan kepada kami Jarir dari Atta bin Sa'ib dari ayahnya berarti dari As-Sa'ib ini disebutkan uh, keindahan sanadnya adalah riwayat uh, anak meriwayatkan hadis dari ayahnya. Anak meriwayatkan hadis dari anaknya. Riwayatul ibni an abihi. Ini termasuk keindahan sanad. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, sahabat yang mulia ya. Radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, telah terjadi gerhana matahari pada suatu hari di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah pernah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya Nabi di masa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak. Al-murad bin kisah fi Zahab dhahabu al-kamil atau ba'dahu. Yang yang di eh, zahabu bau'ihal kamil au ba'dihi. Yang dimaksud dengan gerhana matahari adalah hilangnya sinar sinar matahari secara sempurna atau sebagiannya. Karena dia terlindung oleh uh, bulan. Kata Syekh menyebutkan, "Wasyamsu kasafat fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam marratan wahidah." Dan matahari dan gerhana matahari ya, terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma sekali saja, cuma sekali saja. Wadalika fis sanatil ashirati al hijrah dan itu terjadi pada tahun 10 hij Hijriyah. Wa al waktu antuf ya Ibrahimu radhiyallahu anhu ibnu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi gerhana matahari itu bertepatan dengan wafatnya anak laki-laki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ib Ibrahim. Jadi ketika terjadinya gerhana matahari, ke, pada saat itu juga wafatnya pada hari itu, pada hari yang sama wafatnya anak beliau yang bernama Ibrahim. Wa kana min aqidati ahli jahiliyah anna asy-syamsa wal qamara yankasifani imma li mautin 'azimin aw li hayatin 'azimin. Dan di antara keyakinan atau akidah orang-orang jahiliyah bahwa tatkala mat, uh, gerhana matahari dan bulan mereka meyakini itu karena meninggalnya orang besar karena meninggalnya tokoh yang besar auli hayatin azimin atau karena lahirnya seorang yang besar seorang yang bakalan menjadi orang besar. Ini termasuk uh, akidah atau keyakinan orang-orang jahiliyah di zaman tersebut. Jadi ketika terjadi terjadi gerhana matahari dan bulan, mereka meyakini ada tokoh yang meninggal dunia atau ada bakalan atau ada lahir yang bakalan dia menjadi seorang tokoh yang besar. Itu adalah keyakinan eh, orang-orang uh, jah, jahiliyah. Tentu ini, ini tidaklah benar. Ya adanya gerhana matahari, gerhana bulan itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana umat Islam diperintahkan untuk salat, untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan. Falamma khataban nas sallallahu alaihi wa alihi wasallam bihadhihi munasabah bayyana anna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah yukhawwifu bihima ibadah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia karena beliau salat gerhana, di kesempatan ini atau di momen ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diantara tujuan Allah membuat gerhana matahari dan bulan adalah untuk memberikan ketakutan kepada hamba-hambanya. Jadi ketika terjadi gerhana bulan dan matahari kita malah diperintahkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi sebaliknya di zaman sekarang bukan malah takut, malah berfoto, berselfie ria ya. Maka ini adalah sesuatu yang tidak diajurkan, sesuatu yang tidak diajarkan. Yang diajarkan dan dianjurkan adalah ketika terjadi gerhana gerhana matahari dan bulan, kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat gerhana dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan malah beri yang gembira dan seterusnya bukan ya. Ngumpul di tanah lapang ya. Tertawa macam-macam ya. Kemudian ngumpul ngobrol dibikin sebagai sesuatu pemandangan yang indah tidak ada takutnya kepada Allah tidak melaksanakan salat gerhana atau tidak memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala makin adalah sesuatu yang tidak dianjurkan yang dianjurkan sebaliknya memperbanyak istighfar kepada Allah kemudian juga salat gerhana kemudian juga kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul ketika mengetahui ya bahwa keyakinan orang-orang jahiliyah adalah mereka meyakini bahwa ketika terjadinya gerhana berarti ada yang tokoh yang meninggal dunia atau lahirnya seorang bayi yang akan menjadi tokoh yang besar. Maka ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa proses alam ini ya, yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena meninggalnya seseorang, bukan juga karena lahirnya sese seseorang. Nah ini kita kiaskan dengan Eh, kejadian-kejadian uh, alam yang lain seperti hujan. Turunnya hujan bukan karena meninggalnya seseorang. Begitu juga dengan bukan juga karena lahirnya seseorang. Tidak ada dalil yang tegas, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ketika ada seseorang tokoh meninggal dunia lalu turun hu, hujan, enggak. Nanti di, nanti dikaitkan dengan sesuatu yang uh, yang tidak yang tidak baik. Contoh seperti misalnya ketika ada seseorang yang fasik meninggal dunia, seseorang yang suka berzina, minum khamar. Ketika dia meninggal dunia ternyata hujannya lebat. Lalu dikaitkan ini orang saleh, ini orang baik padahal dia adalah pelaku dosa besar. Meninggal dalam keadaan berzina misalnya, meninggal dalam keadaan menengak minuman keras dan seterusnya. Lalu dia meninggal dunia mati dalam keadaan suul khatimah. Ketika dia meninggal dunia, pas musim hujan, hujan lebat lalu dikaitkan orangnya orang saleh, maka itu tidak benar. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa turunnya hujan itu adalah pertanda orang ini baik atau karomahnya dia bukan. Tidak ada dalil yang menyatakan demikian. Sama halnya ketika terjadi gerhana matahari dan bulan, bukan karena lahirnya seseorang dan bukan juga meninggalnya sese seseorang. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar para hambanya ingat kepada Allah agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah-ibadah seperti salat gerhana, seperti apa lagi? Seperti banyak, banyak beristighfar dan khauf takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika terjadinya hujan, ketika lebat ya, kita diperintahkan untuk membaca doa ketika turun hujan. Ketika lebat kita baca doa lagi. Kemudian kita berdoa kepada Allah karena ketika hujan itu termasuk waktu yang mustajab. Itu yang kita lakukan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawatirnya ketika kita mengkaitkan turunnya hujan dengan karomahnya seseorang, dengan kesolehannya seseorang. Ketika ada orang yang meninggal dunia, ya, seorang ulama besar misalnya, kemudian dia meninggal dalam keadaan baik ketika sholat meninggal dunia. Ternyata ketika dia meninggal dunia dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud misalnya, tidak ada hujan. Apakah berarti dia tidak baik? Apakah berarti dia tidak soleh? Maka jawabannya tidak. Ya. Maka ini adalah yang bisa apa namanya kita yakini ya, bahwa uh, entah turun hujan, entah terjadinya peristiwa alam yang lain, bukan karena meninggalnya seseorang dan bukan juga karena hidupnya sese seseorang. Kita teruskan penjelasan Syekh. Wa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yajurru dir'ahu faza'an ka'annama qamatis sa'ah. Perhatikan ketika terjadinya gerhana matahari ya, di hari yang sama anak beliau meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dengan membawa dir'ahu yaitu pakaian perang beliau. Faza'an karena perasaan takut. Nah ini kita mengetahui bahwa ketika terjadinya matahari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Keluar rumah dengan perasaan ta takut. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya gerhana matahari dan bulan agar umatnya, agar hamba-hambanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. makhluk mati sa'ah. Jadi perasaan takut Rasulullah seakan-akan ter, seakan-akan terjadinya kiamat. Jadi gambaran terjadinya gambaran terjadinya kiamat itu luar biasa ya. Bumi di surah Zalzalah disebutkan bagaimana Allah goncangkan bumi dengan dahsyatnya. Bagaimana ketika bumi itu tergoncang, digempakan ya seluruh bumi merasakan, seluruh manusia yang ada di bumi merasakannya ya. Maka akan uh, memuntahkan isi perut bumi seperti emas, seperti perak, kemudian mayat-mayat juga akan keluar. Nah, ketika terjadinya gerhana matahari dan bulan, Rasulullah SAW keluar dalam keadaan takut seakan-akan terjadi hari kiamat. Bayangkan takutnya bagaimana? Wa amara di yunadi as-salata jami'ah. Dan beliau menyuruh seseorang yang memanggil atau dia mengucapkan dengan nyaring as-salata jami'ah Salatlah ber, berjamaah. Yaitu untuk salat apa? Salat ger, gerhana. Nah, inilah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi gerhana matahari ataupun bulan, maka Rasulullah memerintahkan seseorang agar dia mengumandangkan as-salat tajami'ah. Salat berjamaah. Lalu berkumpullah manusia di dalam masjid fasalla binna al kusuf. Lalu Rasul salat dengan manusia yaitu salat kusuf. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin As, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Ketika terjadinya gerhana matahari tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salat bersama orang-orang bersama para sahabatnya. Hatta lam yakad yarka tsumma raka. Sampai jadi ketika Rasul salat sampai saking panjangnya, saking lamanya berdirinya, sampai-sampai beliau berdiri sampai-sampai hampir beliau tidak ruku saking lamanya ber, berdiri. Thumma roka kemudian beliau ber, berdiri. Ini maksudnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berdiri di dalam salatnya itu lama. Saking lamanya maka seakan-akan beliau tidak tidak ruku. Kemudian ketika lama berjalan summa roka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ru, ruku. Ketika ruku, maka hampir-hampir beliau tidak mengangkat kepalanya untuk iktidal. Kenapa? Karena lamanya ru, ruku. Summa rofa Kemudian beliau apa? Mengangkat kepalanya. Maka hampir-hampir beliau tidak su, sujud. Kenapa? Karena lamanya iktidal. Kemudian beliau su, sujud. Falam yakadaan yanfa' roksah Ketika beliau sujud, maka hampir-hampir beliau tidak mengangkat kepalanya untuk duduk di antara dua sujud karena lamanya su sujud. Kemudian beliau akhirnya apa? mengangkat kepalanya untuk duduk antara dua su sujud. Maka hampir-hampir beliau tidak sujud lagi. Kenapa? Karena lamanya du duduk antara dua sujud. Kemudian beliau sujud, falam yakad an yarfa'a ra'sahu. Maka ketika beliau sujud, maka hampir-hampir beliau tidak mengangkat kepalanya untuk naik berdiri. Kenapa? Karena lamanya su sujud. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya e, berdiri, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam e, mulai meniup, mulai meniup dan menangis. Jadi ketika ada seseorang itu menangis, terkadang sebelumnya diawali dengan tiupan, seperti ngos-ngosan. Kemudian dia menah, menangis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menah, menangis. Kemudian beliau berkata, "Rabbi, alam ta'idni alla tu'adzibahu mu fihim." Wahai Rabbku. Wahai Rabb, Rabbku yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukankah engkau berjanji kepadaku engkau tidak mengazab mereka sedangkan aku berada di tengah-tengah mereka. Jadi termasuk janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah adalah Allah tidak mengadab umat beliau selama Rasulullah berada di tengah beli beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab orang-orang kafir Quraisy ketika Rasul berada di Mekah ya atau ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada di Madinah di sekitarannya ada orang di Madinah ada orang-orang kafir maka Allah tidak mengadab mereka sebagaimana umat-umat terdahulu Kenapa? Karena Rasulullah berada di tengah mereka, di tengah mereka. Kemudian, Robbi alam ta'idini Allah tu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wahai Robku, bukankah engkau berjanji kepadaku agar engkau tidak mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun kepa kepadamu. Jadi sebab Allah tidak mengazab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan dua hal yang pertama karena keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah mereka. Tapi ini sudah berlalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Tinggal yang membuat kita tidak diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah istighfar. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wanahnu nastaghfiruka dan kami beristighfar meminta ampun kepa kepadamu. Jadi dua hal inilah yang menyebabkan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diadab. Yang pertama disebabkan Rasulullah berada di tengah mereka dalam artian Rasulullah masih hidup maka Allah tidak mengadab umatnya dan itu sudah berlalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Sebab yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengadab umatnya dan ini yang bisa kita amalkan yang kekal sampai sekarang yaitu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsiran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruntunglah bagi orang yang menemukan di catatan amalannya istighfar yang banyak. Rasulullah katakan dengan tuba beruntung. Entah dia entah dia mendapatkan pertolongan di padang mahsyar ya, di hari kiamat yang nanti kesudahannya adalah dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan demikian? Karena istighfar adalah manfaat yang sangat banyak, keutamaan yang sangat ba banyak. Maka apa yang membuat kita untuk tidak banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? ya terlebih misalnya di masa sekarang masa pandemi sekarang ya maka diperintahkan agar kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bisa jadi musibah ini adalah sebagai peringatan kepada kita banyaknya kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidaklah sebuah bala turun kecuali karena dosa dan tidaklah terangkat kecuali dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian kita teruskan. Falamma shalla ini injalatis syamsu. Dan tatkala beliau menyelesaikan salatnya dua rakaat dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat, maka injalatis syamsu, maka teranglah mata matahari. Faqama fahamidallahu ta'ala wasna alaihi. Lalu beliau berdiri dan memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam. Jadi ketika terjadi gerhana matahari selesai maka beliau ber, berkhutbah. Thumma qala kemudian Rasulullah mengatakan inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah keduanya terjadi gerhana karena meninggalnya ataupun karena hidupnya seseorang bukan karena itu tetapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala maka apabila keduanya terjadi gerhana maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang Rasul lakukan ketika terjadi terjadi gerhana matahari Rasul keluar rumah bersegera untuk mendirikan salat ger, gerhana jadi inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi gerhana matahari, bukan ngumpul-ngumpul sambil minum teh, sambil minum kopi, tertawa tertiwi dan set... bukan seperti itu. Itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Syekh menyebutkan bahwa sifat sholat gerhana di dalam hadis ini yang mana di dalam hadis ini dua rakaatnya seperti biasa Padahal riwayat yang mahfuz yang dijaga ya, yang diamalkan adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang bagaimana sifat salat gerhana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh beliau. Yang disebutkan di hadis ini adalah dua rakaat seperti kita melaksanakan salat sunnah dua rakaat biasa. <clears throat> kata beliau, kata Syekh Abdul Razak mengatakan Wahada yu'addu syadzat dan ini termasuk dan ini dianggap syad tata cara sholat yang syad. Adapun yang dijaga, yang diamalkan adalah riwayat yang disebutkan oleh Al Imam Al Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dan sahabat yang lain. <clears throat> Aisyah mengatakan, "Anna syamsa khasafat fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam" bahwa terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami manusia faqama al qiyam. Lalu Rasul berdiri dan melamakkan berdirinya. Kemudian ruku lalu beliau melamakkan rukuknya. Jadi berdiri kemudian lama, kemudian rukuknya juga lah lama. Tsumma qama al qiyam wa huwa dunal qiyamil awal. Kemudian Rasul berdiri dan melamakkan berdiri. Jadi ketika beliau rokat karena ada dua rokaat. Ketika beliau berdiri, kemudian beliau ruku, maka ketika bangkit dari ruku membaca lagi Al-Fatihah kemudian su surah. Maka dalam dua rokaat itu ada empat ruku. Ada empat ruku. Rakaat pertama dua, dua ruku, rakaat kedua juga dua ruku. Kalau yang sebelumnya tadi itu adalah seperti kita mengerjakan dua rokaat yang biasa. Sedangkan ini setelah dia ruku, maka Rasul bangkit lagi untuk membaca Al-Fatihah lagi kemudian surah lagi. Kemudian beliau berdiri lalu melamakan berdiri dan lamanya berdiri ini kurang dari lamanya berdiri yang pertama. Misal ketika uh, di, beliau misal ketika kita salat gerhana misalnya ayat yang pertama 100 rakaat afwan ya, berdiri yang pertama 100 rakaat Kemudian setelah ruku berdiri lagi misalnya dengan 90 rakaat. Lebih apa lebih ringan atau lebih sedikit dari yang yang pertama lamanya. Thumma raka'a fa'atala ruku. Kemudian beliau ruku lagi lalu melamakan ru, ruku. Nah, maka jadi rakaat pertama ada dua ruku. Kemudian rakaat kedua begitu juga. Maka kita simpulkan bahwa dua rakaat salat yang dikerjakan di riwayat Bukhari ini bahwa dalam dua rakaat ada empat empat ruku. Wahwa ruku ruku'il awal dan lamanya ruku yang kedua ini adalah kurang dari atau tidak kurang dari ruku, ruku yang pertama. Artinya tidak tidak selama ruku yang pertama. Fumma sajad kemudian beliau sujud, fa'atala sujud lalu beliau melamakan su, sujud. Kemudian beliau melakukan hal yang sama di rakaat yang kedua ya seperti yang beliau lakukan di rakaat yang pertama. Jadi dalam satu rakaat ada dua ruku, maka kita simpulkan bahwa dalam dua rakaat ini ada ada empat ruk empat ruku. Sumbang sorofa kemudian Rasul berpaling dan beliau apa ber, berkhutbah dan sungguh matahari sudah nampak terang lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan manu, manusia. Maka tatkala selesai melaksanakan eh, apa? melaksanakan salat, maka disyariatkan untuk khut, khutbah. Kata Syekh menyebutkan faj'ala fi kulli raq'atin ruku'aini maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dalam satu ruku' dalam satu rakaat ada dua ru, ruku. Nah, inilah riwayat yang mahfuz, tata cara yang mahfuz yang dijaga sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Dan ini adalah sifat yang khusus hanya untuk salat gerhana sah saja, baik gerhana bulan ataupun mata matahari. Yang membedakannya cuma adalah ketika ruku maka dia bangkit lagi untuk membaca Al-Fatihah kemudian suruh lagi, kemudian rukuklah lagi. Jadi dalam satu rakaat ada dua ru ruku. Kemudian ketika tadi selesai ya setelah ah, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya selesai salat, maka rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menangis ya. Ini inilah syahid, inilah poinnya yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menangis. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, Wahai Robku, wahai Tuhanku, bukankah engkau berjanji agar tidak mengazab mereka, sedangkan aku berada di tengah mereka? Robbi, wahai Robku, bukankah engkau berjanji bahwa engkau tidak mengazab mereka, sedangkan mereka beristighfar, dan kami beristighfar kepadamu. Dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anfal ayat 33. "Wa ma wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu Jadi uh, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berjanji kepada Rasulullah tidak mengadab umatnya dengan dua hal. Yang pertama adalah Rasulullah berada di tengah mereka, Rasulullah dalam keadaan hidup. Yang kedua, tatkala umatnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua sebab ini Allah sebutkan juga di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah Allah mengazab mereka sedangkan engkau berada di, sedangkan engkau berada di tengah mereka. Sedangkan engkau hidup di tengah mereka. Dan tidaklah Allah mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa umat ini akan mendapatkan eh, rasa aman dari azab disebabkan dua hal. Yang pertama adalah hidupnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka, yang kedua adalah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun Nabi sudah meninggal dunia, adapun istighfar kekal sampai sampai sekarang. Maka Inilah yang menyebabkan kita harus senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempraktekkan demikian? Beliau adalah orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat beliau setiap hari 70 kali, dalam riwayat yang lain beliau membaca istighfar 100 kah? 100 kali. Maka seharusnya kita sebagai umat yang belum tentu dan yang mana kita belum tahu apakah kita masuk surga ataupun masuk neraka ya maka kita harus banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kita adalah orang yang tidak diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan akan datang tidak hanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dosa beliau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala maka seharusnya kitalah yang lebih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi misalnya aktivitas kita di luar rumah aktivitas kita misalnya banyak menghabiskan di tengah jalan, di jalan raya, kita sebagai ojek online, kita sebagai supir dan seterusnya, maka manfaatkanlah kesibukan kita di tengah bekerja dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ringan tapi banyak manfaatnya. Namun, seringan apapun amalan itu, seringan apapun amalan tersebut, kalau Allah tidak memberikan taufik, maka susah untuk kita amalkan. Contohnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Contohnya adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ringan, yang tidak mengeluarkan tenaga dan tidak mengeluarkan harta, cuma menggerakkan apa? lisan kita, lidah kita. Sangat ringan. Namun amalan seringan apapun dia, kalau Allah tidak memberikan taufik maka kita tidak bisa mengamalkannya maka mintalah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa dianjurkan ketika terjadinya gerhana matahari untuk memperbanyak istighfar kepada Allah sebelum salat gerhana atau setelah salat ger gerhana, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh menyebutkan, "Wal istighfar fihi zawalul humum wa kashful humum wa taysirul umur." bal inna khairatihi wa barakatihi alal mustaghfirina fid dunya wal akhirah la tu'addu wa la tuhsa. Kata Syekh menyebutkan bahwa istighfar di dalamnya terdapat menghilangkan kesusahan dan menghilangkan kesedihan dan mempermudah urusan-urusan. Maka kalau kita ingin dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dihilangkan kesedihan, kegundahan dengan berbagai macam sebabnya. Dan kita menyadari bahwa hidup ini pasti ada susahnya, pasti ada sedihnya, seenak apapun hidup dia, dia adalah orang kaya, pasti ada ujiannya. Ujian orang itu masing-masing. Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan penyakitnya, ada yang diuji dengan keluarganya, yang tidak bisa diatur, anaknya, istrinya, dan seterusnya. Masing-masing orang memiliki ujian. Walaupun kita melihat orang itu kaya, orang itu punya anak buah yang banyak, orang itu punya rumah yang besar, mobil yang mewah, pasti dia memiliki ujian. Maka agar kita bisa dihilangkan kesusahan tersebut, kesedihan tersebut akan atau juga urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah dengan banyak beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang sangat ringan. Kemudian kata Syekh, "Bal inna khairatihi wa barakatihi 'alal mustaghfirina fid dunya wal akhirah la tu'addu wa la tuhsa." Bahkan sungguh kebaikannya dan keberkahan istighfar tadi kepada orang yang beristighfar meminta ampun kepada Allah itu kebaikan dan keberkahannya di dunia dan di akhirat tidak bisa dihitung saking banyak-banyaknya. Sebagaimana yang hadis yang kita sebutkan tadi bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathiran. Beruntunglah bagi orang yang menemukan di dalam catatan amalannya, lembaran amalan dia, dia menemukan apa? Istighfar yang banyak. Maka ini adalah manfaat atau maslahat dunia dan akhirat kita maka memperbanyaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa berdoa berharap kepada Allah agar Allah memberikan taufik sehingga senantiasa lisan kita basah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uh, sahabat Abdullah bin Amr bin As ya, di akhir hadis mengatakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa uh, di atas mimbar ya naik ke atas mimbar maka Rasulullah bangkit lalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala kemudian Rasul mengatakan sesungguhnya matahari dan bulan dua tanda dari tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terjadi gerhana karena meninggalnya atau hidupnya seseorang ini adalah Eh, apa namanya penjelasan dari sisi akidah keyakinan bahwa keyakinan kita, akidah kita ketika terjadinya gerhana matahari dan bulan bukan karena faktor meninggal atau hidupnya sese seseorang, tapi itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pun juga dengan peristiwa alam yang lain seperti hujan ya, seperti ada pelangi, maka jangan dikait-kaitan, maka jangan dikait-kaitkan dengan sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi hujan hujan turun karena faktor ada orang yang meninggal dunia, orang yang soleh meninggal dunia. Nanti ketika ada orang kafir meninggal dunia, kemudian hujan deras, apakah orang itu dikatakan orang baik? Maka ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, maka yang beliau sampaikan adalah untuk membantah keyakinan orang musyrikin yang mereka meyakini ketika terjadi gerhana itu ada yang meninggal dunia atau ada orang yang lahir tokoh besar ya ketika itu maka ini juga apa hal yang pertama yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Rasul juga memberikan penjelasan ketika dan apabila matahari dan bulan terjadi gerhana maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala entah dengan beristighfar atau dengan salat ger salat gerhana. Kemudian uh, hadis yang kita bacakan tadi Hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Kemudian kita teruskan hadis yang selanjutnya 300 nomor 325. Qala Imam Tirmizi haddatsana Mahmud ibnu Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad qala haddatsana Sufyan an Atha bin As-Sa'ib an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah Kata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan. Beliau berkata menceritakan kepada kami Abu Ahmad. Beliau berkata menceritakan kepada kami Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, bukan Sufyan bin Ayyina. Dari Atha bin Sa'id, dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan Ikrimah di sini bukan Ikrimah dari kalangan sahabat ada Ikrimah dari kalangan sahabat dan ada Ikrimah dari kalangan tabi'in. Kalau Ikrimah dari kalangan sahabat, dia adalah anaknya Abu Jahal, tetapi dia sahabat masuk Islam. Abahnya enggak, ayahnya enggak. Bahkan menjadi penentang terbesar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi anaknya apa? Menjadi sahabat yang bernama Ikrimah. Namun di uh, eh, sanat ini ini bukan Ikrimah dari kalangan sahabat, tetapi Ikrimah dari kalangan tabi'in yaitu murid seniornya Abdullah bin Abbas. Maula Abdullah bin Abbas, eh, beliau adalah budak yang dibebaskan oleh Abdullah bin Abbas. Beliau adalah ulama yang besar, seorang ta tabi'in. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dari guru, guru beliau Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu taqdi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang anak perempuan beliau yang sakaratul maut, yang saat itu lagi sakaratul maut. Nah, anak perempuan beliau ini adalah anaknya Zainab putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Hasan, bukan Husain. Anak cucu Rasulullah yang perempuan siapa? Umamah. Jadi Umama adalah cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perempuan dari anak beliau perempuan yaitu yang bernama Zai Zainab. Nah Zainab anak beliau Rasulullah taala anha itu menikah dengan Abul As bin Ar-Rabi. Maka melahirkan siapa? Anak eh, cucu perempuan beliau Rasulullah yang bernama Umah Umamah. Dan Umamah ini meninggal dunia atau wafat pada tahun ke ke-9 Hijriyah. Jadi Rasulullah sallallahu bayangkan ini pemandangan seorang kakek ya. Seorang kakek memangku cucunya, cucu perempuannya yang meninggal dunia dalam keadaan masih kecil, belum balik, belum memayis. Rasul memangku dia dan ketika itu cucunya ini apa? Lagi sekaratul mah maut. Fahtadhanaha fawadha'aha baina yadayhi Lalu Rasul memeluknya atau memangkunya dan meletakkannya di hadapan beli beliau. Fama tat kan tadi sekaratul maut. Fama tat wahyia bayna yadayhi. Lalu Rasulullah, lalu cucu perempuan beliau tadi meninggal dunia dan cucu perempuan beliau tadi masih di hadapan beli beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi uh, sesuatu yang menunjukkan kasih sayang adalah memeluk anak anak atau cucu ya atau anak-anak kecil ya. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memeluknya, memangkuknya. Maka kita biasakan memeluk anak kita sendiri, cucu kita sendiri. Jangan sampai berhati keras tidak mau memeluk anak sendiri, tidak mau memeluk anak kecil ataupun cucu sendiri ya. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memeluk uh, cucu beliau yang lagi sakaratul ma maut. Nah, ketika Rasul memeluknya, memangkunya, ternyata meninggal dunia cucu beliau ini wasohat ummu aiman dan berteriaklah, maksudnya menangis ummu ai aiman. Nah, ummu aiman ini adalah disebutkan di syair Alamin Nubala adalah al-Habasyiyah, seorang yang dari Habasyah etopia sama seperti Bilal. Dan beliau adalah Ummu Aiman ini maulatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ataqaha indama tazawwaja bi Khadijah. Dan Ummu Aiman adalah budak yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bebaskan ketika Rasul menikah dengan Khadijah. Maka ketika budak ini bebas, yang yang, yang membebaskan adalah Rasulullah, maka dinamakan dengan maulah, yaitu budak yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan ada tangisan di sini dengan teriakan, tapi yang dilakukan oleh Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman ini adalah pengasuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa kecil, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kecil. Dan nama asli beliau adalah Barokah. Nama asli beliau adalah ba Barokah Ummu Aiman. Nah beliau uh, menikah dengan Ubaid bin Al Harith Al Khazraji. Lalu lahirlah anak beliau yang bernama Ai Aiman. Ya, jadi Om Aiman kan mamanya Aiman karena beliau punya anak dari hasil menikah dengan Ubaid bin Al-Harith Al-Khazraji. Nah, kemudian setelah uh, suami beliau meninggal dunia, maka beliau menikah lagi dengan ayahnya Anas bin Malik. Dengan siapa? Anas ayahnya Anas bin bin Malik. Afan, ah, salah. Uh, anak salah bahwa setelah uh, suami beliau yang bernama Ubaid bin Al-Harith meninggal dunia, kemudian Ummu Aiman menikah dengan Zaid bin Harithah. Menikah dengan Zaid bin Harithah. Nah, dari hasil menikah beliau dengan Zaid bin Harithah, maka lahirlah Usamah bin Zaid. Kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid bin Harithah. Nah, ibu beliau adalah Ummu Aiman. Zaid di sini adalah Zaid bin ha Harithah. Itu juga maula Rasulullah, mantan afan budak yang dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika cucu Rasulullah yang bernama Umamah meninggal dunia di pangkuan beliau, berteriaklah, maksudnya menangis berteriak, siapa Ummu Aiman. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Aiman, "Faqala ya'ni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Atabkina inda Rasulillah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi apakah engkau menangis di sisi Rasulullah? Perhatikan, perkataan Rasul ini kan pertanyaan. Atabkina inda Rasulillah? Apakah engkau menangis dengan tangisan sedemikian rupa dengan tangisan teriakan tadi di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan Rasulullah di hadapannya dia menangis dengan teriak berteriak maka Ummu Aiman mengatakan, Alastu aro kata beki, bukankah aku melihatmu juga menangis? Nah, tapi yang kelirunya apa Ummu Aiman? Menangis dengan teri teriakan. Dan Rasulullah mengatakan dengan metode pertanyaan, Atabukina anda Rasulullah? Apakah engkau menangis di sisi Rasulullah? Atau kenapa engkau menangis di sisi Rasulullah? Tentu pertanyaan ini bukan mencari jawaban tetapi pertanyaan ini adalah istifham ingkar, pertanyaan untuk mengingkari. Kenapa engkau menangis di samping Rasulullah SAW dengan tangisan demikian? Kemudian Ummu Aiman menjawab, "Bukankah aku pun juga melihat engkau menangis?" Maka Rasulullah menjawab, "Jadi, ap, kenapa Ummu Aiman menangis?" Karena beliau ingin mengikuti Nabi, juga menangis. Tetapi caranya keliru, yaitu dengan teriakan. Maka Rasulullah mengatakan, Inni lastu abuki. Sesungguhnya aku tidaklah menangis dengan tangis teriakan. Kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama hiya rahmah. Tangisan tersebut adalah tangisan kasih sayang. Hanya sekedar apa? mengeluarkan air mata tanpa ada teri teriakan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina bikulli khairin ala kulli hal. Inna nafsahu tunza min baina jambaihi wa huwa yahmadullah azza wa jalla. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Ummu Aiman sesungguhnya orang mukmin itu setiap keadaannya adalah keadaan yang baik. Inna nafsahu tunza min baini min baina janbaihi wa huwa yahmadullah azza wa jalla. Sesungguhnya eh, sungguh jiwanya dicabut di antara kedua rusuknya sedangkan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi orang beriman itu baik ketika senang atau ketika sulit dia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keadaan dia baik. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min in amrahu kullahu khair wa dzalika laisa li hadin illa lil mu'min." in asobathu sarra syakar fakana khairan lah wa in asobathu dharra sabar fakana khairan lah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh mengagumkan perkara orang beriman itu dan tidaklah perkara demikian kecuali hanya untuk orang beriman yaitu apa jika menimpa dia kesenangan lalu dia bersyukur maka itulah yang terbaik untuknya dia mendapatkan pahala dapat kebaikan hati bahagia dia bersyukur kepada Allah maka dia mendapatkan pahala dan jika menimpa dia kesusahan dan dia bersabar, itulah yang terbaik untuk dia. Karena ketika mendapatkan kesulitan, bersabar maka mendapatkan pah pahala. Itulah apa? E, keadaan orang beriman. Mengagumkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam dua keadaan ini, ketika senangkah, ketika susahkah, dia mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah dengan bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan kesenangan atau dengan bersabar ketika mendapatkan kesusahan. Ini menjadi ladang pahala bagi siapa? Orang beriman yang senantiasa bersyukur ataupun bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan juga Syekh Albani dan juga dinilai hasan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud rahimahumullahu jami'an.